kita tajwid Pagi ini kita coba untuk meneraskan suratul waqiah ya Ini kemudian juga nanti ada uh, eh, AIUBA-nya Ini di, kita ulang kembali a.i ubah yang lengkap ya Dari awal kan sebenarnya sudah sampai ho Aba ya Nanti kita teruskan kembali Biar ibu dan bapak yang di rumah <clears throat> ingin belajar bisa mengulang ada beberapa yang menginginkan CD tutorial nanti insya Allah ya. Tengah dirampungkan, tengah disusun. Jadi ini kan bikinnya sedikit-sedikit digabung. Kemarin hmm, ini sudah sampai ho ya kalau salah nih. Ayo ubah ini. H ho. Hmm, ya. Sudah sampai ho ya. Nah, kita ulang kembali dari ho-nya. Nah ini. <clears throat> Baik. Sebentar ya AC-nya saya matikan dulu. Suaranya kedengarannya berisik ya, mengganggu. <clears throat> Baik. Sudah ada ya? <clears throat> ya, untuk murotal hari Sabtu bisa dipersiapkan surah Al-An'am ayat 38 sampai 67. Hari ini di talim di Depok ya, kita akan praktek eh, praktek apa? Praktek membaca Al-Quran eh, secara putus-putus. Dan nanti saya, saya bawa rekamannya ya. Nah, di Salim juga begitu. Di hari Jumat jam 1. Di rumah yatim dari jam 9 sampai jam 12. Untuk kelas keduanya masuknya dari jam 10 ya. Biasanya kan jam 1, dari jam 10 sampai asar. Gitu ya. Asar ini kadang-kadang jam 4, kadang-kadang setengah 4 gitu ya. Kadang-kadang jam 3 berubah-ubah. Pokoknya patokannya sholat asar gitu. Baik, <clears throat> di hurufnya sih dilihat ya. Sudah kita sudah sampai kho. Eh. Kho khi khubah. خوخا خنخخن من المخن ya kho khohihu khohihu ini ini bacaan pendek bacaan pendek disebut kosar hu-nya ini mantobi khohihu bah خوخا خنخخن من khan khani خنخا خ ya dal ya dia da bedanya dengan dal satunya lagi titik Dadi dubad Dadi dubad Duda dani dada dadana minal mudni madida Madida danida Dadi dubad Duda dani dada dadana minal mudni madida dani Danida da di du ba d du da da di da na minal minal ni madida madida da ni da zal ya tadi dal ini zal zal ru bal ذو ذنذر ذذن من المذن مديدا ذنذا ذا ذي ذوبا بذ Gombila guna. gunnah. Nun mati ketemu minal murni Mariro Mariro Mariro itu ro ya nah ini kita teruskan ro ada titiknya jadi zai zazi zubaz zai zazi zubaz zuza jadi ikhfa di sini ditahan Zuma Tobi, zuza zai ذو زلزل زلزل من المزن مزيزا زنزا ya زازيزو بز ذو زلزل زلزل من المزن مزيزا زنزا زai ya ini banyak orang auju bukan itu zal, ini zai. Ada juga yang a'udu, bukan. Bukan dal, tapi zal. Ini zai ya. Zazizubaz. zubaz. Zuzan minal muzni mazizan Zai. Nah, ini bersin. Ya, bedakan dengan shin. Sasi subas Sasi subas Susan Sannya jadi sang ikhfa dan mati ketemu sin Susan sanisas, minal Minal musni Sasani sanisa Ya Sasi subas Susan sas minal minal musni masisa masisa sanisa setelah sin shin ada titiknya beda kan itu kalau dibaca sama ngapain harus ada huruf yang berbeda itu ya Pak Syafi'i <laughs> iya khairon kebaikan hairon orang kebingungan linglung hanya beda titik masya Allah <laughs> ya kelihatan itu jadi e, baca Quran itu harus hati-hati itu seperti itu. Tapi kadang-kadang ya itu perlunya tadarus kan begitu. Gitu. Perasaan mah benar sendiri mah gitu kan. Padahal ya itu. Itu pentingnya belajar bersama, ngaji bersama. Kadang-kadang menurut sendiri mah udah benar gitu. Ternyata ada beberapa kekurangan. Itu jadi saling melengkapi. Shin. <clears throat> Nih. Shashi shubash شوشا شن ششن من المشن وشيشا شنشا Ada di Quran begini, ada hurufnya. Ada susunan seperti ini? Nggak ada, cuma ada di sini. Sha, shi, shu, bash. Shu, sha, shani, shash, na, al mush, ni, shi sha. Masyisha Shanisha Ya Ini bacaan pendek Shashishu Bash Shusha Ihfa nun mati ketemu Shin Shusha Shanishash Naminal Minal Mushni Mashisha Shanisha Itu Shin Kemudian Sad. Basa. salat. Sa si su bas sad. Su mata bi. sa. dan mati ketemu syin ikhfa. Susa sani sas minal minal minal muslima sisa sani sa. Coba lagi Sa si subas Susa sani sas minal muslima sisa sani sa. Sad. Kemudian ba. Ba, bi, ba, ذو ضن ضن من ال من المبن مضيضا ضنضا ضضيض بض ضضيض بض ذو ضن ضن من المبن مضيضا ضنضا Sekarang Qaditu batta. Kalau kelas sugro. Jadi di akhir jadi kuburan juga. Po, po, pa, tuh ya. Po, po, pa, pa, ni, pa, pa, na, na, mo, pa, ni, mo, pe, pa, pa, ni, pa. Nah, ini nggak bisa cepat. Ya, kalau cepat kepalanya nggak keluar. Pa, pi, pa, pa, Tupapani papana minal minal mupani mapipa mapipa pani pa, di sini kasurnya ketinggalan nih Nih, di sini oh ada di atas di bawah sekali nih Itulah kadang-kadang tulisan tuh ya. Eh, ini agak bawahan itu di sini yang bawah yang bawahnya kurang ke atas di sini iya toknya ya tapi ada ini barisnya nih pok po titunya ya nah ini di sini ada baris kasrohnya po ti po bel po po po po bel Tupani tapna minal mutni matita Sebetulnya ini, ini metode kita ya. Setelah dipukul, metode hentak, sekarang metode putus. Ya, dipotong diputus-putus, dipotong-potong <laughs> gitu ya. Gitu kan. Ini setelah dipotong-potong baru disambungin lagi. Ini kan gini ta ti tu ba ta tu ta ta ni pa pa na minal mo pa ni ma pe pa pa ni pa cepetin pa ti tu ba pa طوطا وطني ططأنا من المطأن وطيطا qanita. hari kalau belajar kayak gini macam memang gitu ya. Ini kan saya rekomin setelah jadi nanti ibu dan bapak untuk tingkat dasar ini tidak menjenuhkan penting gitu. Kalau untuk yang lancar mah ngapain begitu terus ya. Nah ini saya selesaikan rekamannya kemarin sampai kho. Sekarang zo. Zo zil zo bel. Eh, tapi ini makhraj ya penting. Zazi ZHO. Zazi zubal. Zuza. Ikhfa dan mati ketemu zo. Zunya mantobi. Zuza zani zana minal. Minal muzni maziza. Zani zo. Berapa banyak yang orang bacanya zo-nya salah. Berapa banyak baca zo ini dikolkolahkan. Bukan kolkolah. Kan allazi anqadha zahrak. zahnya ini bukan allazi anqadha jahrak coba lagi dengerin. Ada yang banyak yang qada dohrok, qada dohrok. Satu dot ya sod titik satu tok titik. Allazi anqadha zahrak. zahnya ini. Zazi zazi zubal zuzan zani zanna minal من المذنب ذي زن za za ain ini agak sedikit sulit ini nggak bisa cepat harus pelan ai aubar auan ania minal minal mu'r minal mu'ni ma'i'an ma'i'an ania عاعي عوبع عاعي عوعا عن عن من ال من المعلم عيعا معي عن عن عا عوبع عوعا عن عن من المعلم al المعلم عن عن tu ain ya perlu dilatih ain ghin ghirbal ghan ru mata bi ghannya idhar dalam arti ketemu ghin ughan ughan ya ghana minal minal al maghi ghan ghan ya maghi mata bi Maghigan idhar tanwin kita Mari Maghigan agan ya ga ghin. Ain ghin fa. Fa fi fu baf fu tuh mantap bi. Fu fan fannya jadi ifak ketemu fa tapi bunyi m. Fu fan kayak iklab. Fu fan fani faf Naminal minal mufni ma fi fan fani fa ya fa fi fa fi fu baf fu fan fa ni faf la minal minal ma fi fan fani fa fa fi fu baf Fufan فلففن من المفن ما mafi mafi فيه fani fa kof baju koko nih saya nggak punya teksnya datang ke talim teksnya ada di sana ya itu kalau nggak ada teksnya memang sulit juga latihannya nanti diperbanyak di tempat masing-masing untuk diajarkan kepada yang lain Kukang. Abad banget ihfanya. Kukang kanikakana minal muqni maqiqan kanika. Kakiqan baqa. segera jadi kubro karena di akhir Kuka qaniqaqna minal muqni maqiqa qaniqa. Cepetin. قاقيق بق قوقا قنققن من المقن مقيقا قنقا ya maqi di situ ya tadi قاقيق بق قوقا قنققن من المقن مقيقا قنقا مقي matobi maqiqa yang abad yang banget karena tanwinnya ketemu qaf maqiqa qaniqa nikaf Kakiku, kakiku lalinu bukan ya. Karena pegel, dingin ya. Rematik jadi lalinu ah, kan. Kakiku bak, bak, hamas. ku ka abad. Nun mati ketemu ka. banyak bak banget. Ku tuh. ku ka kanikak, kanikak, naminal. minal minal mukni makika makika kanika cepatin kaki kubak كوكا كانكا كنا من المكن مكيكا كانكا كانكا لم لا لوبل lulal lannya nun mati ketemu lam jadi idgham bila gunnah lulal lanilalna minal mulni malilal lanila la lilubal لولا لنللن من الملم مليلا لنلا lam mim ya tidak susah ya mamimu bam mumam idgham bigunnah nun mati ketemu mim Mumammanimam. Idhar hukum mati. Mumammanimamna minal mumnimamimammanima. Mamimubam. Mumammanimamna minal minal mani Mamimam manima. Mamimam rahmani ma. Eh, Nun. Ya. Nani nuban. Nunan naninan minal mumni maninan nanina. Nani nuban. نونا نننا من المن منينا نننا. Nah, begitu sulit ya, biasa aja. Wawi wu bau. Wawi wu bau. Huruf lin. Bau. nggak panjang. Wawi wu. Wawi wu bau. Wu waw wani waw. naminal muni mawi waw wani wa. Wawi wu bau. Wu matabi. Wu waw. Nun mati ketemu waw idgombi guna. وو من المو ما طبيعي من المون موي ونوا ها ها هو به هو هن هني ها من ها itu amat ya ha ada ada latihan namanya juga. Itu ya. Bukan alhamdulillah, alhamdulillah itu hakikat ini ada ada. Hahi hubah. Huhan hanihah laminal muhni mahihan haniha. Pelan. Hahi hubah. Huhan haniha من المه من المهن مهيها هانها cepetin hahi hubah huhan haniha na minal minal muhni mahihan mahihan haniha tilha ya ya ya yi yubai lin huruf lin nih patah dengan ya mati Ya yi yubai. Yuyan. Yannya jadi idgom Yu Yuyai gitu. Yuyayyani yayna minal mu'ini yani ya. Pelan. Ya yi yubai. yai yayna minal mu'ini yai ya ni ya. Cepetin. Ya yi yu bay. Yu yai ya ni yai na minal muini ma yi yai ya ni ya. Ya yi yu bay. Yu yai ya ni yai na minal minal muini ma yi yai ya ni ya. ada nanti untuk ibu dan bapak yang menginginkan kaset rekamannya, CD-nya, silahkan ya. Itu. Hmm, ya namanya juga belajar ya, ulang-ulang. Agak jenuh memang, tapi itu ini penting untuk saudara-saudara kita yang baru belajar. Makanya saya ajarin tidak tiap hari. Ya, saya harapkan ibu dan bapak bisa ngulang di rumah dengan CD-nya atau dengan komputernya karena nanti ada CD tutorial. Ada ada dalam bentuk DVD, DVD lebih banyak nanti isinya ada dalam bentuk PCD. Itu tentu ini dalam rangka ibadah untuk menolong. Susah ya kalau kalau nggak ada alat-alatnya. Karena kita belajarnya juga jarak jauh. Kan e, ibu ingin melihat tulisannya seperti apa, langkah-langkah tangannya seperti apa. Nah itu ya. Baik, <clears throat> kita teruskan wakiah ya. Saya menyelesaikan proyek ini ya, biar ibu dan bapak di rumah belajar nyaman, enak. Itu walaupun di rumah tidak terasa di rumah karena dia, diajari dari jarak jauh gitu. Kemarin sudah sampai ayat 45 ya e, eh, wakiyahnya Kita teruskan, kita tamatkan ayat 46. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن Wakanu tuh kalau nanti belajar di talim di, di metode putus wakanu wakanu yusiruna tuh ya karena ini enggak ini yusiruna alal alal alal hilsil nah, ini alal potongan-potongannya begini alal hilsil azim alal hilsil ain azim ya e, disambungin wa kanu yusiruna alal hisil azim kembali pakai lagu dulu yang keduanya teori pertama, kedua itu salah. Itu hanya untuk belajar aja, untuk yang terlambat. Tapi itu efektif. Habis gimana? Kalau nggak begitu susah. Gitu. Ya. Nah, tetapi setelah ketiganya, harus tidak boleh dihentakan. Wakanu, wakanu. Tuh. Wakanu. Tak tunjukin nih ya. Ini matobi, ini matobi. وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وكنا ترابا وعلا وعين وعظاما أئنا لمبعوثون أئنا أئنا لمبعوث لمبعوثون ya Aiza mitna wa kunna kunna wa kunna tuh wa kunna turaban turaban bannya karena ketemu wau jadi idgham bigunnah turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun awa abauna al-awwalun kalau diputus awa aba unal awalun. Gabungin tanpa lagu awa aba unal awalun gitu. Harus disentak latihannya. Karena kalau orang yang baru belajar itu terlambat susah tasjid ini. Nah, ketiganya baru tidak boleh ada hentakan. أَوَآبَاؤُنَا awalun, kul tuh disentak. Qul innal awwalina wal akhirin. Gabungin. Qul innal awwalina wal akhirin. Ingat, Cara pertama, cara kedua tadi salah itu bacaan itu. Hanya untuk belajar. Nah, ketiganya baru dihaluskan. Ini yang benarnya. Qul innal Qul innal awwalina wal akhirin Lamajmu lamaj kalau subro لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم Coba diputus. Coba ya, ibu dan bapak ngikutin di rumah. Gimana mutusnya? La majmu'u la majmu'una ila miqati Yaumim yaumim ma ma'lum ma ah, ini harus kena. Ini belajar makhraj. Belajar makhraj, belajar tajwid, belajar terjemah perkataan nanti mutus-mutus itu. Ma'lum. Gabungin tanpa lagu. Lamaj. Lamaj mu'una ila miqati yaumim yaumim ma'lum. Baru di masukin, digabung tanpa hentakan. ila إلى ميقات ma'lum. معلوم لمج jadi kalkulasu sugro mu matobi ini baris domah huruf berbaris domah dengan wau mati au juga sama sebelum wau mati ada domah Auna ila mad asli. Ni mad tobi'i. Baris kasrah dengan ya mati. ko baris patah dengan alif. Yau lin. Mi ila mi qati. Yau lin huruf lin. Yau mim idgom bigunnah. Tanwin ketemu mim. Ma'lum mad arid lisukun. Itu. Jadi e, semuanya dapat. Untuk kelas awal, kelas dasar, kelas menengah, kelas profesional. Nanti kita selain tajwid terjemah perkataannya nanti gitu ya Insya insyaallah ini ayat 51 coba diputus ya summa innakum ayuhab ayuhab masuk ke do di sih. ini kalau nggak belajar begini langsung lagu ancur, gitu ya ayyuhab dalunal mukazibun cara pertama diputus Cara keduanya disambung tanpa lagu. Dengan hentakan. Kayak nyanyi halo-halo Bandung. Ya, semangat. Summa in, summa innakum ayyuhab, ayyuhab, da, ayyuhab, ayyuhab, dalunal mukazzibun mukazzibun itu ngambil napas lagi belajar mengapa apa itu hentakan. hentak Nah ketiganya baru bacanya yang benar. Nggak boleh ngambil nafas di tengah. Nggak boleh dihentak nih. Summa innakum Summa innakum ayyuhab ay ayyuha dallunal mukazzibun lagu ya ثم إن ثم إنكم أيها الضالون المكذبون Dolun mad apa tuh? Mad tabi ketemu lam. Bertasid. Mad laji musakol. Kalimi. Kata Pak Iwan. Enak. Jadi siapapun yang belajar bisa. Ya memang idealnya di, dieja dari awal. Alif wapatah a. Alif tapi kelamaan ya. itu nanti ditaklim itu Boleh aja diajak seperti itu bagus. Ini mutus aja. Kalau mutus kan kita sudah kenal huruf gitu ya. Jadi kenal huruf dalam baca Quran belum cukup. Nah, nyamber-nyamber ininya yang penting. Makanya ini belajar mutus itu belajar nyamber. Nih, ayat 52. La a la a kiluna min jadi ming ming min syajarim min zakum. sudah bagus hentakannya. Hentakan digabung. La akiluna la akiluna la akiluna min la akiluna min syajarim من شجر من شجر من شجر Masya ya setelah bagus diputus di ini gitu ya nah, baru sambungin Tuh. la من, شج من Masya من زق Om, ada hentakan enggak? Enggak ada kan itu ya itu ya hmm. la a, la kilu la a, la na min syajarin min zakum itu ya uh, semuanya dapat itu ayo satu dua itu satu dua pulau terlampaui gitu ya. Itu kan jadi semuanya dapat kelas dasar, kelas menengah, kelas profesional. Tuh. r 53. Fama fama famaliuna min hal gitu. Min hal min hal karena pendek di sini. Kenapa? Menghindari supaya tidak panjang min hal butun. Sekali lagi ya. Yang pertama itu salah bacanya begitu teh. Yang kedua juga salah. una min hal butun. Dua juga salah. Itu ya. Kenapa tuh salah mah dipakai? Kan bapaknya belajarnya salah. Eh, kok salah? Iya, kemana aja selama ini? Baru 50 tahun baru belajar gitu kan. Ini Gitu. Anak-anak nggak boleh diajarin begini, nggak boleh biasa aja kalau anak-anak. Kita belajarnya terlambat. Itu karena terlambat maka perlu ada trik. Jadi ibarat kalau Pak Prianto bilang, itu, otaknya motoriknya sudah nggak secanggih dulu. Iya dulu makan tap tap tiga kali empat dua belas nah, langsung cepat gitu. Kan. Ya, sekarang agak mikir-mikir dulu gitu otak kita agak telat gitu ya. Nah ini untuk untuk membangkitkan pemikiran kita coba dihentak Famali'una min hal butun. Pertama, kedua, salah. Baca Quran. Yang ketiga, tidak boleh ada hentakan. Tidak boleh ada apa? Uh, ya, diputus-putus, nggak boleh. Nah, cara ketiga baru yang benarnya. Famali'u famaliu namin hal butun famali'una hal butun. pun eh, kan enak ya. Jadi siapapun yang baru belajar gampang. Coba sini, Bapak mau belajar? Iya. Iya, saya mau alaf. Silakan. Oh, saya mah mau alafnya bukan Islamnya keturunan. Islam ada dari kecil. Bisa sholat baru sekarang. Baru baca Quran juga baru sekarang. Udah malu. Nggak usah malu. Sini datang. Itu kan. Nah, caranya gini. Coba Bapak ikutin. Fasyaribuna. Yuk. Fasyaribuna. Alaihi. Alaihi. Minal. Minal. Hamim. Nah, kata Pak Diarto di PT Timah. Waduh, kalau yang jantungan hati-hati ya. <laughs> Ngom ini dulu ya. Gitu, enggak kali ya. Nah, baru sambungin, sambungin dengan hentakan. Jangan dulu dengan lagu. Fasharibuna alaihi minal hamim. Gitu kayak apa? Pak tentara ya lagi latihan dulu kan kopral-kopral. Tuh, wah, tuh, wah kayak gitu semangat dulu. fasha fasharibuna fasharibuna alaihi minal hamim. Sudah bagus beatnya, baru dilaguin. Hentakan sudah tidak boleh lagi. فشاربون عليه من الحميم coba boy uh, silahkan adakan penelitian silahkan adakan tes benar nggak uh, sistem ini bagus atau tidak. Nanti sampaikan saran dan kritiknya. Oh Pak Hari itu jelek, saya nggak pakai lagi. Silahkan saran dan kritiknya ya. Nggak usah sungkan ke 0812 8287881 0812 satu Teori ini ketemunya Jumat kemarin. Sebetulnya ini bukan teori saya, teori para ustadz, para kiai dulu lagi ngajarin. Tapi e, kalau Pak Ustadz nggak nggak pakai hentakan. Mana kayak ngajarin doa kan, ngajarin lagu itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir وترحمنا lanakunanna minal khasirin gitu. Cuman gak dihentakin. Karena itu untuk umum. Ini kan untuk orang yang terlambat belajar. Sekali lagi metode pertama, kedua itu salah. Kenapa yang salah dipertahankan? Ya kan kan kitanya juga salah hari ini kita baru belajar gitu. Tapi tidak ada yang terlambat. Salah itu dalam artian kurang tepat. Bayangin aja belajar ayu bahkan itu itu pelajaran anak-anak, anak kecil. Tapi kita nggak bisa kok karena kita nggak bisanya bukan bodoh, nggak bisanya tidak belajar begitu aja ya. Gitu. Jadi eh, ketiganya nggak boleh ada hentakan. Fasharibu فشاربون alaihi minal hamim nanti di Depok saya bawa re rekamannya ya. Bawa mixer, bawa komputernya. Ibu dan bapak saya rekam satu-satu. Belajar mutus. Pasha, fasha, ribuna, syurbal. Tuh, putusan-putusan itunya. Eh, potongan-potongan yang harus bisa. Syurbal, him. Gabungin. Fasha, ribuna, syurbal, him. Baru gabungin. ribu فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نح نحن نحن خلقناكم نحن خلقناكم فلولا تصدقون فلولا تصدقون فلولا تصدقون أفرأيتم إدغام بقلنا أفرأيتم ما تمنون أفرأيتم أفرأيتم ما تخلقونه أم نحن الخالقون 59 dulu ya besok kita teruskan nanti praktek di taklim ya di, di Depok di rumah yatim nah nanti buktikan uh, benar nggak uh, apa teori ini bisa manfaat. Kalau enggak ya kita ganti teori lain. Kalau atau ibu dan bapak punya teori yang lain silahkan sampaikan. Enggak usah sungkan kan kita ingin ingin berbuat untuk bersama. Ada saran, ada kritik ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta. Bang